kepada kita semuanya terutama nikmatul iman wal islam Dan tak lupa pula kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini Kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini Dalam rangka <clears throat> mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan mempelajarinya serta mendalami bimbingan-bimbingan daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Yang perlu kita ingat pertama adalah marilah kita <clears throat> meluruskan niat kita dan mengikhlaskan niat kita kepada Allah terutama di dalam perkara yang berkaitan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bagian daripada beribadah kepada Allah adalah talabul ilm menuntut ilmu yang mana di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala wajibkan dalam <clears throat> apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridah ala kulli muslim bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim maka menuntut ilmu adalah beribadah kepada Allah hendaknya kita membenarkan niat kita mengikhlaskannya semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala agar apa yang dipelajari daripada ilmu kitab sunnah ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain dan juga bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kita pelajari tersebut karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang hadis ini muttafaqun alaih. Beliau menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu harus dengan niat. Dan setiap orang di dalam dia mengamalkan amalan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yakni barang siapa yang meniatkan di dalam beramalnya untuk mencari wajah Allah, maka dia pasti akan mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang meniatkan di dalam amalannya untuk selain mendapatkan wajah Allah, maka dia pun akan mendapatkannya. Sesuai yang dengan dia niatkan, ya likulli imri'in ma Barang siapa yang mengharapkan dengan amalannya itu mendapatkan pujian, dia akan dipuji, dia akan mendapatkan pujian, akan dipuji oleh manusia. Ingin didengar, maka akan diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi semua itu adalah amalan yang muhbat, amalan yang batil, amalan yang digugurkan. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam sebuah riwayat hadis kutsi yang sahih disebutkan bahwa di hari kiamat dibangkitkan tiga manusia yang satu sama lain memiliki amalan-amalan. Yang satu amalan jihad fisabilillah, yang satunya memiliki amalan qiraatul Quran, yang satunya memiliki amalan infak. Semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. "Madza amilta?" Apa yang telah kamu berbuat selama kamu hidup di dunia? Maka orang itu menjawab, Qatal tufik. Aku berperang di jalanmu dan untukmu. Ya. Sampai aku mati. Maka Allah katakan dusta kamu. Gazabda. Ya. Bukankah kamu berjuang itu dalam rangka agar kamu dinyatakan sebagai pejuang dan pemberani? Dan itu sudah dinyatakan oleh Allah Saudara. Dan itu sudah dinyatakan bahwa kamu pemberani. Maka Allah perintahkan malaikatnya untuk menyeret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Dan juga orang yang menginfakkan hartanya. Ditanya apa yang telah kamu perbuat? dia menyatakan aku menginfakkan hartaku di jalanmu, maka Allah katakan dusta kamu. Ya. Dusta kamu. Bukankah kamu menginfakkan hartamu dalam rangka agar kamu dinyatakan sebagai jawad? Yaitu orang yang dermawan. Dan itu sudah dinyatakan. Sama nasibnya, dilempar ke dalam neraka jahanam. Dan yang ketiga yaitu orang yang mempelajari Al-Quran ya menghafalkannya, membacanya. Dia ditanya apa yang kamu telah perbuat, dia menyatakan aku membaca Al-Qur'an pagi, siang, malam, ya. Maka kata Allah, dusta kamu. Bukankah kamu membaca dan menghafalkan Al-Quran itu dalam rangka agar kamu dinyatakan sebagai korek? Fakat kil. Sudah dinyatakan itu. Bahwa kamu korek. Korek Al-Quran. Ya. Maka nasibnya pun juga sama masuk ke jahannam. Ya. Maka dari itu ikhwan fillah azzakumullah dinyatakan bahwa annaru ya liman fasadat niyatuhu. Neraka itu ya diperuntukkan bagi orang-orang yang niatnya itu rusak. Ya, niatnya rusak. Diperuntukkan untuk orang-orang yang niatnya rusak. Untuk itu harus dijaga dan kita jaga agar kita selamat dan agar amalan kita tidak sia-sia ya selama kita beramal di alam dunia ini. Baik. Ikhwan fillah azakumullah. Insyaallah taala <clears throat> kita akan mengkaji ah, apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak ya Al-Badr Allah sebuah risalah yang berjudul Fawaid Mustanbatah min qissati Luqman al-Hakim ya. Itu faedah-faedah yang tergali ya faedah-faedah yang tergali dari kisah Luqmanul Hakim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ya nah kita perlu tahu karena di situ terdapat nasihat-nasihat yang agung bimbingan-bimbingan ya, dan metode-metode baik di dalam membina anak yang berkaitan dengan anak keturunan atau juga yang berkaitan dengan metode pengajaran dan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya di sini Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an ya. Ini berarti urusannya besar dan kedudukannya Lukman itu besar ya Luqmanul Hakim sampai disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an wa idz qala Luqman wa laqad ataina Luqman al-hikmah ya nah seperti itu dan di sini telah dicantumkan ada 50 faedah jika nanti memenuhi waktunya kita selesaikan dan jika tidak wallahu taala alam nanti disambung di waktu yang lain ya jika diperkenankan. Baik. <clears throat> Disebutkan bismillahirrahmanirrahim dan setelah mengucapkan hamdalah, tasyahud dan lain sebagainya أما بعد فإن الوصايا الواردة في قصة لقمان تضمنت فوائد عظيمة وتوجيهات كريمة ولفتات مباركة ونهجا سديدا في الدعوة إلى الله وتربية الأبناء وتنشئة الأجيال وفيها بيان للوسائل الناجحة والأساليب الناجعة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتعليم الناس الخير bahwa wasiat-wasiat yang tercantum di dalam kisah Luqmanul Hakim ini artinya terkandung di dalamnya itu faedah-faedah yang agung ya serta bimbingan dan anjuran-anjuran arahan-arahan yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan dan keberkahan serta di situ juga ada manhaj yang lurus metode yang benar di dalam e, dakwah kepada Allah dan yang berkaitan dengan pendidikan anak ya serta e, apa namanya pembinaan terhadap generasi memunculkan generasi yang baik yang mana di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan tentang sarana-sarana yang artinya yang menajihah yang uh, membawa kesuksesan demikian pula uslub metode-metode yang baik ya dalam dakwah mengajak manusia kepada Allah dan mengajari manusia tentang kebaikan walihadza kana minal mutaakkid 'alal murabbin wal aba wal muallimin ayyu'nu bihadhihi al wasaya oleh karena itu merupakan perkara yang sangat ditekankan ya bagi pengajar, bagi guru, bagi para orang tua, ya bapak dan ibu untuk memperhatikan wasiat-wasiat ini, ya. Wa yakif wa 'indaha waqafat, waqafat, ya, ya'khudhu minha an-nahj as ya. Ya, bukan hanya sekedar memperhatikan tapi ya berdiri dan mendalami ya memperhatikan serta tujuannya untuk mengambil dari wasiat-wasiat tersebut metode yang baik, metode yang lurus ya. Nah, wa tariqur rasyid fi da'wah wa ta'lim. Ya. Jalan yang lurus di dalam berdakwah dan menyampaikan pengajaran idafatan ila ma fi hadhihi alwasaya min al-uslub al-hakim li jalb al-qulub shaddid al-adhan wa targhib tarhib artinya uh, dalam rangka menyandarkan kepada apa yang ada di dalam wasiat-wasiat ya wasiat-wasiat ini daripada uslub-uslub yang bijaksana yang hakim ya untuk yaitu menarik hati manusia ya hati dan menjadikan manusia itu konsentrasi pikirannya serta e, e, memberikan menyampaikan terhid dorongan-dorongan anjuran serta memberikan peringatan-peringatan ancaman ya demikian pula husnul mau'izah baiknya nasihat atau nasihat peringatan yang baik Wa husnul dukhuli ala nas fi bayanil khair. Ya, lahum. Dan baiknya cara masuk kepada manusia. Ya. Di dalam menerangkan kebaikan kepada mereka. Sekarang terkadang kita memiliki kebaikan itu. Mengetahui tentang kebaikan. Dan kita punya semangat untuk menyampaikan kebaikan itu kepada manusia. Tetapi cara masuknya itu terkadang keliru. Ya, sehingga kebaikan itu tertolak. Ini ada metodenya, bukan asal kamu menyampaikan nasihat, bukan asal kamu menegur, ya. Tetapi di situ ada metode-metode bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara menegur, kemudian memperhatikan ya miliunya ini siapa yang kamu hadapi, ya kondisi manusianya itu bagaimana ya uru manusianya itu sebaya dengan kamu atau dia di atas umur kamu atau di bawah umur kamu itu semuanya perlu diperhatikan ya semuanya menuntut untuk diperhatikan yaitu ad-dukhul cara masuknya ya bagaimana di dalam menyampaikan kebenaran kepada mereka wa da'watihim ila dinillahi tabaraka wa ta'ala serta mendakwai mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'watu kama annaha ilmun yud'a ilaihi wa amalun yursadu ilaihi fa inna fil waqti nafsihi tahtaju ila hikmatin wa wasaila nafi'atin wa asaliba mu'athirah hatta tadkhula qulubun nas. Maka yang namanya dakwah itu sebagaimana bahwasanya dakwah itu adalah sebuah ilmu yang manusia diajak kepadanya. Yaitu dakwah. Sebuah ilmu yang manusia diajak kepadanya dan amalan yang manusia diarahkan kepadanya. Maka dakwah itu sendiri membutuhkan kepada yang namanya uslub ya, yang namanya membutuhkan kepada hikmah ya, dan sarana-sarana yang bermanfaat serta metode-metode yang memberi dampak positif, ya, memberi pengaruh, sehingga bisa masuk ke dalam hati manusia. Ya. Nah. Wallahu ja'al jalla wa ala ata abdahu Luqman al-hikmah وقذفها في قلبه وجعل كلامه ووعظه وتعليمه وإرشاده حكمة Sementara Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Telah mendatangkan kepada hambanya Mendatangkan kepada hambanya Yaitu Luqman Al-Hikmah Dan melontarkan ke dalam hatinya sikap hikmah itu tadi. Ya. Dan menjadikan kalamnya, mau mauidhahnya, pengajarannya, bimbingan-bimbingannya itu semua bermuatan dengan hikmah. Ya. Nah, maka di sini kita perlu tahu siapa itu Luqmanul Hakim. Ya. Disebutkan oleh penulis huwa abdun saleh wa laysa binabiyin bahwa Luqmanul Hakim itu adalah seorang hamba yang soleh dan bukan seorang nabi. Walaysa fil Qur'anil Karim wala fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala annahu nabi. Tidak ada di dalam Al-Qur'an dan tidak pula di dalam sunnah Rasulnya yakni sebuah dalil yang menunjukkan bahwa dia itu seorang nabi. Imam al البغوي rahimahullah الله في al الاتفاق ala dhalik. dan Al-Imam Al-Baghawi telah menghikayatkan di dalam tafsirnya bahwa para ulama sepakat atau adanya kesepakatan yang menyatakan bahwa Luqman itu adalah abdun saleh bin nabi ya yani faqala ittafaqal ulama ala annahu kana hakiman walam yakun nabiyan illa ikrimah Bahwasanya para ulama sepakat beliau adalah seorang nabi, seorang yang hakim dan bukan seorang nabi. Kecuali Ikrimah yang menyatakan bahwa Luqman adalah nabi dan dia tafarroda bihadzal qaul. Dia yakni berpendapat dengan pendapat ini sendirian, ya. Ulama yang lainnya sepakat kalau dia itu seorang uh, Abdun Soleh. Baik. Mungkin ada tafsir apa terjemah Al-Qur'an ada? Terjemahan Al-Qur'an. Kali dia yang mana? Disiapkan. Disebutkan <clears throat> Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya yang mulia yaitu surat Luqman ayat 12 sampai 19 ya قال الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن عندكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير نعم Sebelum kita masuk Kita perlu ketahui Siapa itu Luqman Al-Hakim ya, Yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam kitabnya Tafsir Ibn Kathir beliau adalah Luqman yakni nasabnya Luqman bin Angqa eh, bin Sedus ya Luqman bin Angqa bin Sedus itu nasabnya sementara nama daripada anaknya adalah Saron ya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nama anaknya adalah Saron dalam sebuah pendapat yang dihikayatkan oleh As-Suhaili. Luqman bin Angqa bin Sedus. Nama anaknya Saron yang disebutkan di sini wa idz qala Luqmanu li ibnihi. Ya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu. Baik. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari tentang Luqman Al-Hakim ya. Ya. Hanya banyak pendapat atau riwayat-riwayat yang disebutkan sebagaimana Al Imam At-Tabari meriwayatkan sanadnya sampai kepada Mujahid ya bahwa Luqman ini karena Luqman al-Hakim abdan habasyian ghalidh syafatain musaffah al-qadamain qadian ala bani Israel ini disebutkan tentang ciri-ciri fisiknya ya dari keturunan Habasyi ya, berkulit hitam ya tebal kedua bibirnya ya dan musafah eh, apa namanya al-qadamain dan dia seorang yang bertugas sebagai qadhi bagi Bani Israel Kemudian dalam riwayat yang lain dari Mujahid karena Luqman abdan aswad عظيم الشفدين مشقق مشق مشقق al-qadamain ya. Artinya kedua kakinya pecah-pecah ya. Nah, azimu syafadain kedua bibirnya tebal ya. Dan dia seorang dari keturunan uh, yang berkulit hitam ya Habasyi Disebutkan yang sanatnya sampai kepada Sa'id ibn al-Musayyib. Karena Luqmanul Hakim aswad min Sudan Masar. Ya. Dari keturunan orang hitam dari Sudan Masar. Demikian pula dari Ibnu Abbas. Al-Imam At-Tabari membawakan Kana Luqman abdan habasyian ya, seorang budak dari Habasyi. Nah, Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari yang sanatnya dia katakan haddatsana Ibnu Waqi' قال حدثنا أبي عن أبي الأشهب عن خالد الربعي قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا فقال له مولاه اذبح لنا هذه الشاة فذبحها قال أخرج أطيب مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب ثم مكث ما شاء الله ثم قال اذبح لنا هذه الشاة فذبحها فقال أخرج أخبث مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب فقال له مولاه أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهما وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما فقال له لقمان إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبثا سبحان الله ya Diriwayatkan yang sanatnya sampai kepada Khalid Ar-Ribi'i yang mengatakan bahwa Luqman adalah seorang budak Habasyi ya dan dia seorang Eh, apa namanya najar ya Kemudian maulahnya mengatakan najar ini anu apa? Tukang kayu. Kalau Jazar tukang jagal ya. Ya, najar tukang kayu, ahli perkayuan. Maka maulahnya, tuannya berkata kepada Luqman, sembelihkan untuk kami seekor kambing. Ya, disuruh menyembelih seekor kambing. Maka disembelihkan. Ya. Kemudian maulahnya mengatakan, keluarkan ya dua mudghah. Ya. Apa namanya? Uh, <clears throat> dua gumpalan daging ya yang paling baik yang paling enak ya maka dikeluarkan hati dan ini, lidah ya kalau dimasakkan enak ya. ya sudah pernah makan lidah kambing ya maka setelah itu berhenti sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Taala Kemudian setelah itu di waktu yang lain tuannya mengatakan sembelihkan untuk kami seekor kambing disembelihkan. Kemudian disuruh mengeluarkan yang paling jeleknya. Ya. Maka dikeluarkan juga lisan wal qalb. Maka berkatalah kepada Luqman maulahnya Aku telah memerintahkan kepada kamu untuk mengeluarkan yang paling baik. Kamu keluarkan lisan wal qalb. Dan aku perintahkan kamu untuk mengeluarkan yang paling busuknya, yang paling jeleknya. Kamu keluarkan juga dua daging ini tadi. Ya. Ya kenapa gitu Maka Luqman berkata kepadanya innahu laisa min syai'in atyab min huma Ila taba bahwa tidak ada sesuatu yang paling baik dari keduanya jika keduanya itu baik. Ya. Nah, dan tidak ada yang paling jelek dari keduanya kalau keduanya itu busuk. Ya. Nah, jadi kalau lisan dan hati ini baik, ya, yang bersemayam di hatinya itu adalah kebaikan-kebaikan. Dan yang keluar dari mulutnya itu juga penuh dengan kebaikan dan bermuatan dengan kebaikan. Tetapi kalau yang bersemayam di hati itu kedengkian, kebencian, kebejatan, ya, kejahatan, maka yang keluar melalui lisannya itu pun juga semua yang bermuatan itu, ya, kejahatan dan kejelekan. Ya. Jadi bisa menjadi hal yang paling baik dan bisa ya menjadi hal yang paling buruk ya hati dan lisan ini. Kemudian diterangkan oleh Imam At-Tabari sebuah riwayat haddatsana Ibnu Umayyah qala haddatsana Al-Agam qala haddatsana Amr Ibnu Qais qala kana Luqman 'abdan aswad ya ghalidu syafadain al qadamain fa atahu rajulun wa huwa fi majlis ya fi majlis wa huwa fi majlisin unasun yuhaddithuhum فقال له ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا قال نعم قال فما بلغ بك ما رأى قال الصدق قال صدق الحديث والصمت عما لا يعنيني disebutkan yang sanadnya sampai kepada Amr bin Qais bin Qais bahwa Luqman adalah seorang budak yang hitam ya Nah, kedua bibirnya tebal, ya, dan kedua kakinya itu uh, musaf musakkab, ya. Datang kepadanya seorang lelaki dan dia <clears throat> uh, berada di majelis yang manusia berbicara kepadanya, ya. Artinya memiliki majelis, ya, dan manusia bertanya kepadanya maka dikatakan oleh orang tersebut, bukankah kamu yang mengembalakan kambing bersamaku di tempat ini dan itu? Benar kata Luqman. Terus apa yang menjadikan kamu seperti yang aku lihat ini? Artinya dia ya dikerumuni oleh orang ya, orang membutuhkan nasihat-nasihatnya dan lain sebagainya. Maka kata Lukman ialah sidqul hadis. Ucapan yang jujur ya wasamtu ala ma la amma la ya'nini dan diam dari perkara-perkara yang saya tidak punya kepentingannya. Ya. Ya. Enggak ada urusannya dengan diriku saya mendiamkan. Tapi sekarang enggak, bukan urusannya nyerocos saya ya mulutnya. Iya. Kepingin tahu, menelusuri urusan orang. Tidak ada kepentingan bagi dirinya. Ini tiba-tiba manusia sekarang. Iya. Ya. Kemudian saya itu disebarkan berita-berita yang tidak benar ya jadinya tukang fitnah baik kita lanjutkan mm Ya. Kemudian kata Syekh Hafidahullah Ta'ala Wal wa anis in hadha siyaq al mubarak sayakunu sardin ya bisardi jumlatin min al fawaid al mustanbata min hadhihi al ayat al karimah al karimat ada pembicaraan kita ya yaitu dengan uh, apa namanya membicarakan secara urut ya, sebagian ya daripada faedah-faedah yang tergali dari ayat-ayat yang mulia ini waqad ahsaitu an ajalin khamsina faedatan ya digali ya dan yang terinventarisir itu secara tergesa-gesa belum secara artinya konsentrasi penuh ya e, penulis sudah mengeluarkan 50 faedah dari ayat-ayat yang mulia ini ya fa'ana biha wa ay ينفعنا li husnil istifadati min hadhil من al hakimah al mubarakah. Saya mengharapkan kepada Allah semoga Allah menjadikannya manfaat dengannya dan memberikan taufik kepada kita untuk benar-benar ya bisa mengambil faedah dari wasiat-wasiat yang penuh kebijaksanaan dan hikmah ya dan penuh berkah ini. Qala al-faidatu al-ula. Qala al-faidatu al-ula, faedah yang pertama. Innal hikmata min hatun rabbaniyah. Ya. Wahibatun ilahiyya yu'tiha Allah jalla wa ala man syaa'a min ibadihi. وهذا مستفاد من قوله جل وعلا ولقد آتينا لقمان الحكمة فالحكمة منة الله جل وعلا يمن بها على من شاء من عباده كما قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا Hikmah ya, faedah yang pertama bahwa hikmah itu merupakan anugerah ilahiyah. Jadi pemberian. Ya, pemberian dari Allah. Ya. Seseorang memiliki hikmah. Dan Allah akan mendatangkan hikmah itu kepada siapa yang dikehendaki dari para hambanya. Dan ini penjelasan ini diambil dari firman Allah yang mengatakan walaqad ataina luqmanal hikmah. Sungguh kami telah mendatangkan ya. yakni kami berarti dari Allah. Kami mendatangkan hikmah kepada Luqman. Ya, maka di sini menunjukkan bahwa hikmah itu jelas merupakan anugerah. Yang Allah menganugerahkan kepada siapa yang dikehendaki dari para hambanya. Sebagaimana Allah menyebutkan yu'til hikmata mayyasha. Allah akan mendatangkan hikmah itu kepada siapa yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang diberi hikmah berarti dia telah diberi kebaikan yang banyak. Ya. Nah, di sini nanti bisa kita lihat penjelasan dari para mufassir tentang ayat wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. <clears throat> Wa man arada ay yuwaffiqa ay yuwaffaq amr Ya, barang siapa yang menghendaki untuk bisa mendapatkan taufik kepada perkara ini, ya. Nah, walikulli khairin dan juga mendapatkan taufik untuk semua perkara kebaikan. Falyatlub dzalika minallahi ta'ala hendaknya dia meminta dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ingin dibimbing oleh Allah kepada segala jalan kebaikan atau barang siapa yang mengharapkan dianugerahi hikmah falyatlub minallah ya hendaknya dia minta kepada kepada Allah Subhanahu wa taala fa innal khaira wal fadla biyadillahi azza wa jalla yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil Karena yang namanya kebaikan dan keutamaan itu semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah akan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki dan Allah itu zat yang memiliki keutamaan yang yang maha besar. Ya. Wala yunalul khairu illa bisidqi ma'allah wa husnil iqbali alaihi wal qiyam bi ta'atihi wa talabi taufiq minhu maka tidak akan kebaikan tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan bersikap jujur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. dan baiknya sikap menghadap kepadanya serta menegakkan ketaatan-ketaatan dan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala wal iltija fi tahsilihi ilai dan menyandarkan ya pemerolehannya itu kepada Allah ya bukan merasa oh karena saya ini orangnya semangat sehingga saya bisa istiqomah begitu ini berarti menyandarkan perolehan istiqomah itu dengan dirinya ya ini keliru hati-hati ya semua itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. bi annal khaira wal fadla biyadihi. Karena semua kebaikan dan keutamaan itu di tangan Allah. Wallahu yahdi may yasha. Dan Allah itu akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Wa yudhillu may yasha dan juga memberi menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki pula. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua itu datangnya dari Allah ya, dan kita menyandarkan perolehannya itu kepada Allah SWT. Fa innal hidayah wa taufiqa biadihi la syarika lahu. Sesungguhnya hidayah dan taufik itu di tangan Allah. La syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam masalah ini. Ya. Hatta Nabi saja tidak bisa menyelamatkan ya, pamannya sendiri dari kesesatan. Ya. Dan ini sebagai bukti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri sakaratul maut dari pamannya ya dikatakan ya am kul kalimatan uhajulaka biha indallah ucapkan satu kalimat yang akan berhujjah nantinya di hadapan Allah Subhanahu taala ya nah tetapi ajakan-ajakan kepada kekufuran ya lebih kuat ya sampai akhirnya dia mati di atas millat abihi ya maka Allah menyatakan kepada nabinya innaka la tahdi man ahbabta Allah yahdi man yasha ya Sesungguhnya kamu itu tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kamu cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nah, di dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan inna di ilah suratul mustaqim. Nah, terus bagaimana? Allah mengatakan sungguhnya kamu ya Muhammad adalah benar-benar orang yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian bagaimana pengkumpulan ayat ini? Iya. Ya. Yakni kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penunjuk itu loh jalan yang lurus. Ya. Muhammad juga hadi ila sirat tapi dia sekedar menunjukkan itu jalan yang lurus. Nah, untuk menentukan siapa yang masuk jalan lurus itu hanya Allah Subhanahu taala. Ya. Untuk menentukan siapa yang bisa masuk ke sana itu hanya Allah Subhanahu taala. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Ya. Maka di sini letaknya pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut. Baik, itu faedah yang pertama, ya, bahwa hikmah merupakan minnatun ya rabbaniyah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala <clears throat> Ya, sebelum kita masuk ke dalam ayat uh, faedah yang berikutnya, karena tadi disebutkan tentang ayat man yu'tal hikmah faqad udhiya khairan katsira, ya. Barang siapa yang diberi, diberi hikmah berarti dia telah diberi kebaikan yang banyak oleh Allah SWT. Diterangkan oleh Al-Imam At-Tabari Al-Qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Qala Abu Ja'far يعني بذلك جل ثناؤه ويؤتي يؤتي الله الإصابة في القول والفعل من يشاء من عباده ومن يؤتى الإصابة fi dzalika minhum faqad utiya khairan katsira. Ya, Imam At-Tabari mengatakan yang dimaksud dengan itu yaitu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ya memberikan al-isabah. Ya. yakni isabah, yakni kebenaran di dalam ucapannya, perbuatannya, ya. Artinya ucapan orang itu mengarah kepada kebenaran. Perbuatannya pun juga mengantarkan, mencocoki kebenaran. Ya, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT daripada hambanya. Barang siapa yang telah didatangkan oleh Allah, atau diberi oleh Allah al-isobah. Ya. Nah, berarti dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. <clears throat> Kemudian para ahli tafsir berbeda dalam menafsirkan al-hikmah. فقال بعضهم الحكمة التي ذكر ذكرها الله في هذا الموضع هي القرآن والفقه به Sebagian mereka mengatakan hikmah yang disebutkan oleh Allah ya. Di tempat ini ialah Al-Qur'an wal fiqhu bihi. Quran dan memahaminya dan pemahaman terhadapnya. Kemudian disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas tentang ayat ini yakni al-ma'rifatu bil Qur'an nasikhihi wa mansukhihi wa muhkamihi wa mutasyabihi mutasyabihihi wa muqaddimihi wa muqaddamihi wa muakhirihi wa halalihi wa haramihi wa amsalih ialah yang dimaksud hikmah di sini ialah mengetahui mengenali Quran ya nasikh dan mansukhnya muhkam dan mutasyabihnya yang didahulukan dan yang diakhirkan dan halal serta haramnya ya nah Sementara dalam riwayat yang lain dibawakan ya, tentang makna daripada al-hikmah disebutkan <clears throat> yang riwayatnya sampai kepada Ibnu Zaid yu'til hikmata man yasha yaitu al-aqlu fid din ya ya ini pemahaman terhadap agama kemudian disebutkan oleh al-Imam Tabari haddatsani Yunus qala akhbarana Ibnu Wahab qala qultu li Malik wa mal hikmah Qala al-ma'rifatu bid-din wal fiqhu fihi wal ittiba'u lahu. Telah berkata kepadaku Yunus ia mengatakan telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab ia mengatakan aku berkata kepada Malik apa itu hikmah? Ia mengatakan ialah ma'rifatu bid-din, mengenali agama wal fiqhu fi, fihi dan bertafaqquh memendalaminya ya wal ittiba'u lahu dan mengikutinya Kemudian yang lain mengatakan hikmah itu adalah al-khasyah, ya rasa takut. Ya. Yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh alimah imam ya dari Ar-Rabi di dalam firman Allah yudil hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah al ayat, qala al hikmah al-khasyah. Ya. Lianna ra'sa kulli shayin khasyatullah. Karena modal segala sesuatu pokok daripada segala sesuatu itu adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah SWT. Artinya kalau orang itu memiliki rasa takut kepada Allah dengan benar, ya, maka dia akan berhati-hati di dalam mengendalikan lesannya, di dalam memanage hatinya, di dalam yakni menjalankan roda kehidupannya, ya apapun posisinya apakah dia sebagai suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya orang tua terhadap anaknya anak terhadap orang tuanya atau posisi-posisi yang lain dalam kehidupan ini ya kalau ada khasyatullah ini ya ini sebagai modal utama untuk membimbing manusia <clears throat> berjalan dengan baik di dalam kehidupan ini sementara kalau rasa takut kepada Allah ini nggak ada maka dia akan berbuat semau dirinya sendiri ya innama yakhshallaha min ibadihi ulama <clears throat> kita lanjutkan Qala al-muallif al-faidatu thaniya inna nailal hikmati la budda lahu min asbabin yattakhidhu al abdu Faedah yang kedua bahwa perolehan hikmah itu merupakan suatu keharusan baginya untuk seorang hamba itu menjalani sebab-sebabnya. Ya, menjalani sebab-sebabnya. Jadi harus menjalani sebab-sebabnya agar dia mendapatkan hikmah. Ya. Wa man yata'ammal qissata Luqman al-Hakim wa yanzuru aidan fi hayatihi. Barang siapa yang mau memperhatikan tentang kisah Luqmanul Hakim ini dan mau me, yakni menelitinya, ya, apa yang ada di dalam kehidupan Luqman yajid annahu abdun saleh abidun lillahi jalla wa ala muqbilun ala taatillah ahsana silatahu bi rabbih ya maka dia pasti akan mendapati Luqman itu seorang hamba yang saleh seorang yang senantiasa beribadah kepada Allah senantiasa menghadapkan dirinya untuk mentaati Allah ya dan senantiasa memperbaiki hubungannya ya hubungannya dengan Allah ya Waqad warada fi darjamatihi kama dzakara al-Hafidz Ibnu Katsir wa ghairu min ahli ilm dan telah dicantum telah tercantum tentang biografinya ada penjelasan tentang biografi Luqmanul Hakim sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan selainnya dari para ulama ya disebutkan oleh beliau annahu kana dha ibadatin wa iqbalin 'ala Allah jalla wa 'ala wa sidqin wa kana qalilal kalami katsiral fikrah wa tadabbur wa kana yastafidu min majalisil khair wa yahuthu 'ala al istifadati minha wa musyawarati ahli al ilmi wal istifadati bi minhum Disebutkan oleh Imam Ibn Kathir bahwa Luqmanul Hakim ini seorang yang memiliki ibadah ya artinya orang yang tekun beribadah dan senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah ya dan jujur ya siap selalu untuk taat kepada Allah ya dan termasuk orang yang sedikit bicaranya ya kalau kita kafirul kalam ya kita ini kakean ngomong. Akhirnya keliru-keliru. Kemudian kathirul fikra wa tadabbur, banyak merenung dan memikirkan tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah, ya dan lain sebagainya. Ya. Jadi beda loh ya, melamun sama merenung, tadabur Ya, kalau melamun tuh khoyal dia ya men, eh, menghoyalkan ini dan itu. Sementara tadabbur ya wa tafakkur dia memperhatikan ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang di situ melahirkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau melamun itu mendatangkan jin. Ya, termasuk jin kalau kamu banyak melamun nanti. Nah. Kemudian kegiatan yang lainnya disebutkan yastafidu min majalisil khair. Dia senantiasa mengambil banyak mengambil faedah dari majelis-majelis ilmu. Ya. Artinya apa? Senang ngaji. Ya. Dan menganjurkan orang untuk istifadah dari majelis-majelis ilmu itu tadi. Kemudian musyawarah. Senantiasa bermusyawarah, minta bimbingan ke ulama, ya dan mengambil faedah dari para ulama. <clears throat> Maka dijelaskan di sini wasyahid syahidnya bahwa anna badzal abdi lil asbabin nafi'ah al muqarriba min Allah tabaraka wa ta'ala yanalu bihil khaira wal fala wa yanalu bihil hikmah. Artinya ini yakni yang jadi syahid dari bukti ya bahwa Eh, Luqman itu mendapatkan hikmah dari Allah, anugerah dari Allah. Hikmah itu bukan kemudian dia diam begitu saja, kemudian dapatlah. Tapi ada upaya mencurahkan ya, tenaganya. Ya. Ada gerakan upaya, usaha dan upaya, ya. Nah, dia menjalani sebab-sebab yang bermanfaat yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu dia akan mendapatkan kebaikan dan kesuksesan dan juga mendapatkan hikmah. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uk billah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan ihris ala ma yanfa'uk. Hendaknya kamu semangat terus terhadap apa-apa yang mendatangkan manfaat terhadap diri ya menjaga ya berusaha terus ya menjalani hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk dirinya di dunia wal akhirah wasta'in billah dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya وقال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم والحلم بالتعلم Wa man yata'arraha al-khaira yu'tahu. Wa man yatawaqqa syarra yuqahu. Kemudian kata Nabi bahwa ilmu itu dengan belajar. Ya. Ya, seperti orang mau jadi dokter. Hah? Apakah kemudian tanpa kuliah di kedokteran ya, dia uh, apa namanya? bisa jadi dokter. Nah. Sekarang banyak dokter-dokter bermunculan ya tanpa tanpa jasa apa ya dokter herbal ya hati-hati itu ya nah jadi ilmu itu dengan ta'allum innamal ilmu bita'allum kata Nabi kamu ingin berilmu tapi kamu duduk aja di rumah, nggak mau keluar, nggak mau berinteraksi dengan manusia, nggak mau bertanya, nggak mau hadir di majelis ilmu, nggak mau baca buku. Ya dari mana? Mau dapat ilmu? Hah? Ya. Atau langsung ilmu laduni. Ya, sufi akhirnya. Oh, saya langsung hadatani tanya an rabbi. Ya, itu ilmu laduni. Ya, ilmu laduni itu hadasani kalbi an robbi berbicara kepadaku hatiku dari robku ya nah, ini sesat ya, ilmu-ilmu uh, sufia tadi tarekat su ajaran sufia yang menyesatkan nabi aja diajari oleh Allah nabi itu diajari ya nabi itu dulu tidak berilmu kemudian diajari oleh Allah subhanahu wa taala ilmu alkitab ya sehingga menjadi a'lamun nas innamal ilmu bitta'allum wal ilmu bitahallum demikian pula sikap hilim ya sikap sabar sikap tenang ya itu dengan membiasakan diri ya ya jadi kalau kita kepingin menjadi orang yang tenang ya tidak gerusak gerusu tidak gemerungsung, ya kita kepingin menjadi orang yang sabar. ya Itu ya dilatih sabar. Ketika mau ngamuk, eh gitu. Ya. Sabar, sabar. Ngomong dewi dewi awakmu sabar. Spir ya. Pelan ya. Spir. Tenang. Dijaga mulutnya ya. Ditahan. Mau mau cemberut ya. Biasanya kan gitu. saya wong wedok ya. gampang cemberut ya nah, ditahan jangan cemberut ya tetap tersenyum begitu ya latihan latihan sabar itu namanya melatih ya dan melatih diri untuk bersikap tenang jadi mau jadi orang sabar ya harus melatih kesabaran ya sama semuanya itu demikian harus ada latihan Demikian pula kata Nabi, "Waman yataharral khaira yu'tahu." Barang siapa yang senantiasa berusaha untuk me mencari kebaikan, ya. Barang siapa yang senantiasa berusaha dia terus mengikuti, ya. Selalu memperhatikan dan mencari kebenaran, kebaikan, yu'tahu. Dia akan diberi oleh Allah SWT kebaikan itu. Ya. Demikian pula waman yatawakka asyarra yuqahu barang siapa yang berusaha untuk terus-menerus menamengi dirinya dari kejahatan dan kejelekan maka Allah akan tamengi dia dari kejahatan itu bukan kemudian dibuka ya dihadapkan dirinya kepada kejahatan tapi dia terus berusaha dia hindari kejelekan kejahatan dengan segala cara ya maka Allah nanti akan mendatangkan, memberikan kepadanya tamen. Ya. Maka di sini menunjukkan kata Syekh, wala Buddha min badlis sabab. Alladhi tunalu bihil hikmah. Wala yakfi ayyakul al-'abdu Allahumma atinil hikmah, Allahumma inni as'aluka al ilman an-nafi'a wal amal salih duna badlin minhu lil asbab, ya. Maka di sini harus mencurahkan ya tenaga pikiran ya yakni mencari sebab-sebabnya yang di situ diperoleh al-hikmah. Dan tidak cukup seorang mengatakan, "Ya Allah, anugerahkan kepadaku sikap hikmah." Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berilah aku, ah, bimbinglah aku kepada amalan soleh. Tapi nggak berbuat. Ya, kepingin ilmu yang bermanfaat, tapi dia tidak mau membaca. Ya, tidak mau keluar mendatangi kajian ya lebih-lebih sekarang ini luar biasa sarana itu ya. kita misalkan nggak sempat keluar kita bisa mengakses ya kitab-kitab melalui internet ya seperti yang sedang kita baca ini ini kita dari hasil download ya dari situsnya para ulama lengkap seperti kitab ya atau mendengarkan radio ya atau rekaman-rekaman yang sekarang ini dengan mudah misalkan teman kita punya kaset uh, rekaman ceramah Ustadz Fulan atau ulama Fulan kita tinggal minta nggak perlu bayar tinggal tolong di bluetooth ke HP saya ya ya yang memberi itu nggak pakai ongkos ya bluetooth pakai ongkos pak nggak pakai langsung pindah ya, rekaman itu bisa kita dengarkan sambil kita bekerja sambil kita kemana ya. jadi tidak ada alasan oh saya ini repot oh saya ini sibuk oh pekerjaan rumah saya numpuk oh pekerjaan di kampus di pekerjaan di sekolah ini tidak ada, ada, ada bukan alasan itu ya sekarang kemana saja bisa kita bawa pakai headphone sambil kerja sambil apa minimal walaupun tidak 100% yang bisa kita ambil penjelasan-penjelasan itu minimal ada beberapa poin yang insya Allah nyantol dalam benak kita dan pikiran kita. Ya. Walaupun tidak secara detail apa yang kita dengarkan itu kita pahami, kita serap, minimal kita tahu kesimpulannya. Oh, babi itu haram, wis. Penjelasannya nanti kita dengarkan bersama, kan bisa? Iya. Oh, Homer itu haram. Ya. Oh, narkoba itu haram. Bagaimana dasarnya? Nanti kita ya, kalau belum mampu menyerap semuanya penjelasan, minimalnya kita ini sudah tahu, gitu loh. Ya, dengan apa namanya upaya kita ya mencari sebab kita itu mengerti. Baik. Nah, wallahu jalla wa ala yaqul fa'budhu wa tawakkal alaihi jadi Allah memerintahkan beribadahlah kamu kepada Allah, kemudian bertawakallah kepadanya. Jadi ada upaya dulu. Ya. Wa yaqulu jalla wa ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Allah menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadahlah kepada Allah, kemudian kamu minta pertolongan kepada Allah SWT. ini faedah yang kedua. Ya. Kemudian faedah yang ketiga. أهمية الشكر نعم الله وعظيم أثره في بقاء النعمة ودوامها ونمائها وزيادتها قال عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله والنعمة إذا شكرت كرت وإذا كفرت فرت ولهذا يسمي بعض العلماء الشكر الحافظ والجالب لأنه يحفظ النعم الموجودة wa yajlibun ni'am al-mafqudah. Perhatikan di sini, ya. Di dalam ayat yang ada di dalam uh, kisah Luqman ini, ya. Allah menyebutkan di situ tentang pentingnya mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah, ya. Jadi di sini disebutkan ni'amillah jamak. Kenikmatan Allah itu luar biasa banyaknya. Ya, Sampai-sampai Allah menantang kita. Kata Allah wa in ta wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Wa in ta'uddu Allah la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mungkin kamu bisa menghitungnya kata Allah karena begitu banyaknya. Ya. Sehingga penting untuk disyukuri. Ya. Dan juga pengaruh yang besar atau dampak yang besar. yakni mensyukuri nikmat Allah itu memiliki dampak yang besar. Terhadap apa? Terhadap tetapnya kenikmatan itu sendiri pada diri kita. Ya. Dan berkesinambungannya. Melekatnya kenikmatan itu pada kita. Terus bukan hanya itu saja. Berkesinambungan serta nama waziyadah. Terus bertambah kenikmatan itu. Didatangkan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ya, dibesarkan kenikmatan-kenikmatan. Karena ini sudah janji Allah. Ya. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid Jika kamu mensyukuri kenikmatanku kata Allah, maka sungguh aku benar-benar akan menambahkan kenikmatan itu. Dan jika kamu mengkufurinya, ingatlah azabku itu sangat pedih. Ya. Sekecil apapun, itu harus disyukuri. Ya, seorang istri punya suami, itu kenikmatan. Ya. Bukan kerugian. Ya. Ya, kalau tidak punya suami berarti rugi. Ya. Orang enek sing ngopeni, mangan golek dhewe. Hah? Kalau punya suami tinggal cari nih uang apa ngatung. Lonjone. Iya. Loh, kan orang soro. Sing soro iku golek duit, Iya kan? Jangan buyang guyu sing durung kawin ndak ngerti deh. Ya. Nah, seperti itu. Ini salah satu contoh. Masih banyak kenikmatan yang lainnya. Ya, Jadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini menunjukkan betapa pentingnya mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan Allah menyatakan kepada Luqman, laqad ataina Luqman al-hikmah yashkur lillah." Hendaknya dia mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian anugerah hikmah itu tadi, ya. Maka dijelaskan wan ni'matu idza syukirat qarrat. Maka kenikmatan itu kalau disyukuri ya qarrat. Dia akan qar. Menetap dia. Ya. Akan tetap tidak bergeser. Ya. Wa idza kufirat farrat. Kalau dikufuri ya farrat. Dia akan lari. Akan hilang Bahkan akan diganti oleh Allah dengan nikmah, dengan kesengsaraan, ya, dengan kebinasaan dan lawan dari kenikmatan. Ya. Misalkan dulunya itu aman, tenang, diganti dengan ketakutan. Dulunya enak bisa makan tiap hari, diganti oleh Allah. Makan sehari pun belum tentu bisa. Loh, ini ya kalau ada kondisi demikian, jangan Allah yang disalahkan. Kamu koreksi diri kita, ya. Diri kita kita koreksi. Kenapa kok sekarang diganti Allah Yang dulu begini diganti demikian. Kenapa? Nah itu, ya. Sebagaimana hadis menyebutkan, ya. Faman wajada khairan falya falyahmadillah wa man wajada khairu dzalik fala illa nafsah. Barang siapa yang mendapati kebaikan hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mendapati selain daripada kebaikan maka janganlah mencela kecuali dirinya. Ya. Kalau kamu mendapatkan musibah yang kamu tanya jangan Allah ya Allah kenapa kamu kasih musibah jangan dirimu kenapa kok dapat musibah apa perbuatan saya gitu loh ya Apakah saya tidak mensyukuri Allah? Tanyakan. Kalau belum, maka bertobatlah kepada Allah SWT agar kenikmatan itu dikembalikan. Oleh karena itu sebagian ulama menamakan ya, menjuluki syukur itu kalimat syukur itu dengan al-hafid al-jalib ya al-hafid al-jalib dinamai dengan al-hafid syukur dinamakan dengan Al-Hafid dan Al-Jalib. Apa maknanya? Al-Hafid li'annahu yahfadun ni'am al-mawjudah. Jadi rasa syukur itu ialah akan menjaga kenikmatan-kenikmatan yang sudah ada. Ya. Kenikmatan yang sudah ada ini dijaga oleh Allah SWT. Ditetapkan pada dirimu dengan ucapan syukurmu kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Engkau telah memberikan ini dan itu kepada diriku engkau telah memberikan keimanan kepadaku ya itu harus disebut ya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits adapun dengan nikmat Rabbmu fahaddits ucapkan sebutan gitu loh ya jangan merasa kamu oh saya beriman ini karena saya sendiri semangat orangnya ya bukan dari Allah semuanya kamu mendapatkan semua apa yang ada ini dari Allah maka sebutlah Allah Subhanahu wa taala di atas kenikmatan-kenikmatan itu tadi Ya. Kenapa? Ini sebagai bukti rasa syukur. Alhamdulillah. Ya. Saya mendapatkan ini. Saya mendapatkan kemudahan. Saya mendapatkan keimanan, penjagaan, keistiqomahan. Ya. Nah, kelebihan ini dan itu. Ya, semuanya dikembalikan kepada Allah. Disyukuri Allah SWT. Maka di situ rasa syukur itu akan di artinya oleh Allah SWT direalisasikan dengan cara nantinya dijaga kenikmatan itu ya wal jalab yaitu yajlibun ni'am al mafquda mendatangkan kenikmatan yang hilang ya ditambahkan oleh Allah SWT dengan rasa syukur dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. kama qala ta'ala wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum ya sebagaimana Allah menyebutkan kalau kamu mensyukuri Allah akan tambahkan kepada kamu Wahuna kala anishkur lillah. Di dalam ayat surat Luqman ini Allah mengatakan anishkur lillah. Ya, hendaknya mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala ay ala ni'matihi alika, wa mannihi wa ikramihi wa min ikramihi subhanahu wa ta'ala li hadzal salih an adahullahu al-hikmah wa faqahu lil ilmi nafi wal amal salih yaitu hendaknya kamu mensyukuri Allah atas kenikmatan ini yang Allah turunkan kepadamu ya nah sebagai bentuk anugerah dan pemuliaan dari Allah SWT dan daripada pemuliaan Allah terhadap hamba Allah yang saleh ini yaitu Luqmanul Hakim yaitu Allah mendatangkan kepadanya hikmah dan memberikan taufik kepadanya untuk bisa menguasai ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Wa fi dilalah ala anna na'am anna al-'abda ida wuffiqa lil ilmi wal 'amal wal khair fa alayhi an da'iman wa abadan syakiran lillahi subhanahu wa ta'ala mu'tarifan bi ni'matillahi alayhi wa fadlihi wa hidayatihi wa tawfiqihi. Dan di sini yakni terdapat e, eh, dilalah ya hanya kandungan yang mengarahkan atau memberikan penjelasan bahwa seorang hamba apabila dia diberi taufik oleh Allah kepada ilmu dan kepada amalan serta kebaikan ya artinya apabila seorang hamba itu dimudahkan oleh Allah mendapatkan ilmu dimudahkan oleh Allah untuk beramal dengan amalan soleh dimudahkan untuk menjalani kebaikan-kebaikan ya maka wajib baginya untuk senantiasa terus-menerus mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mengakui mu'tarifan bi nikmatillah, mengakui bahwa ini adalah kenikmatan dari Allah, keutamaan dari Allah, hidayah dari Allah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan kemudian menyandarkan yakni dari kemampuan dirinya. Baik. Baik yang ketiga ya bahwa mensyukuri kenikmatan itu memiliki ya yakni kepentingan yang besar. Qala al-fa'idatur rabi'ah Inna syukran ni'ma yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih bahwa mensyukuri kenikmatan itu dilakukan dengan tiga hal dengan hatinya dengan lisannya dan dengan anggota badannya Yajma'u hadis dalam qauluhu ta'ala. Dan tiga hal ini dikumpulkan dalam firman Allah anishkur lillah. Wa man utiyal hikma wal ilmu nafi' wal amal salih fasyukru dhalika yakunu biqalbihi i'tirafan bi ni'matillahi bi ni'matil mun'im subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang telah diberi oleh Allah hikmah dan ilmu yang bermanfaat serta amal soleh. Maka pelaksanaan rasa syukurnya ialah dengan hatinya yaitu mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah wa yakunu bil lisan ya dan juga dilakukan dengan lisan sanaan 'alallahi hamdu hamdan wa syukran yaitu dengan menyanjung memuji dan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya alhamdulillah ya nahmaduhu wa nashkuru terus mengucapkan pujian-pujian kepada Allah ya Allah Aku bersyukur kepadamu. Aku memuji setiap mendapatkan kenikmatan. Alhamdulillah. Ya. Allah telah memberi rezeki kepada kita. Allah telah memberikan tambahan kepada kita. Apakah itu harta, apakah itu amalan, apakah apakah itu ilmu dan pengetahuan. Ya. Semua harus syukuri ya. dengan lisannya. Yaitu dipuji. Allah Taala dipuji. Ya. Nah, wa jawareh bil dan juga pelaksanaan rasa syukurnya itu dengan anggota badannya yaitu istimalan lin ni'mati fi ta'atillah jalla wa ala mempergunakan kenikmatan itu ya di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala ya jangan kemudian digunakan untuk memaksiati Allah kama qala ta'ala i'malu ala Dawud syukra ya sebagaimana Allah menyebutkan dan memerintahkan kepada Daud dan keluarganya untuk beramal dalam rangka mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Falyafayamalul abdu salihat wa yahrus 'ala ta'at. Maka hendaknya seorang hamba itu melaksanakan kebaikan-kebaikan dan semangat senantiasa melaksanakan ketaatan wa 'ala sarfi hadhihi an-ni'ma fi sabiliha wa tariqiha allati amarahu Allahu tabaraka wa ta'ala dan hendaknya menggunakan ya kenikmatan itu di atas jalan yang baik ya di atas jalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-faidatul khamisah. Inna Allah jalla wa ala la yanfa'uhu syukru syakirin wa la yadurruhu kufrul kafirin. Ini yang perlu dipahami. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mendapatkan manfaat dari rasa syukurnya orang-orang yang bersyukur dan juga tidak termudoroti oleh kekufuran orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Taala. Artinya kalau kamu syukur, ya, itu tidak menambahkan kebesaran Allah Taala. Demikian pula kalau kamu mengkufuri nikmatnya, Allah sudah memberikan kenikmatan kepadamu dengan segala macamnya. Kamu kufur, tidak mau mensyukuri Allah. Allah pun tidak termudoroti dengan kekufuran kamu. Ya, kalau kamu mengingkari kenikmatan, ya, tidak termudoroti Allah SWT dengan tindakan-tindakanmu. Kama qala subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam firman-Nya anishkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Ya. Hendaklah dia mensyukuri Allah dan barang siapa yang bersyukur sesungguhnya dia mensyukuri untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Ya. <clears throat> Fallahu jalla wa ala la yanfa'uhu syukru man syakar wa la kufru man kafar. Maka di sini menunjukkan bahwa Allah itu tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari syukurnya orang-orang yang mensyukurinya dan tidak termudarati oleh kekufuran orang-orang yang mengkufuri kenikmatannya wala tanfa'uhu ta'atu man demikian pula tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari ketaatan orang-orang yang mentaatinya wala tadurruhu ma'siyatu man demikian pula tidak termudarati oleh kemaksiatan orang-orang yang telah memaksiatinya وتأمل هذا في قول الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي من حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم dan perhatikan yakni perkara ini di dalam firman Allah dalam hadis kursi ya dari hadis Abu Dzar dalam Sahih Muslim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ibadi ya Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya. Ini sudah tegas dan jelas dari Allah taala. Wahai para hambaku, kalau seandainya manusia dari kalian ataupun jin ya dari yang paling pertama sampai yang paling akhir semuanya itu berada di atas satu hati orang yang paling bertakwa, ya, dari kalian. Artinya seluruh yang ada di alam semesta ini jin dan manusianya dari yang paling pertama sampai yang paling akhir semuanya itu bertakwa kepada Allah ketakwaan mereka semua itu tidak menambahkan sedikit pun kekuasaanku kata Allah ya. demikian pula sebaliknya kata Allah Wahai para hambaku, kalau seandainya semua dari kalian yang paling pertama dan sampai yang paling akhir berada di atas kebejatan yang paling bejat, ya, jadi bejat semuanya, jadi kafir semuanya, ya. Semua itu kata Allah mana kosodali kami mulki Tidak mengurangi kebesaran kekuasaanku. Artinya tetap Kue kafir, Allah Taala ya tetap Maha Kuasa. Kue mukmin, Allah Taala tetap Maha Kuasa, Maha Besar, ya, Maha memiliki semua alam semesta ini dan Maha sempurna, ya. Jadi semua itu kembalinya kepada diri kita masing-masing nantinya. Baik. Fahuwa subhanahu wa ta'ala la tanfa'uhu ta'aman ata wa la tadurruhu man man Maka di sini menunjukkan Allah itu tidak termanfaati oleh ketaatan orang-orang yang taat dan termudoroti oleh kemaksiatan orang-orang yang memaksiatinya. Terkadang ada orang yang jahil mengatakan, kasihan ya Allah Ta'ala ini ya. Ya, katanya Allah Ta'ala ini kasihan, kenapa? Sudah menciptakan manusia, memberi segala sesuatu kepada manusia, ya. Terus dikupuri, sakno loh ya nah ini bahaya ini mensifati Allah dengan sifat yang tidak benar ya Allah itu maha sempurna ya nah laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala Ya justru yang perlu dikasihani itu ialah orang-orang yang sudah diberi kenikmatan tapi dia tidak tahu diri. Ya. Ya, ini sudah diberi, diciptakan oleh Allah dan diberi segala ke kenikmatan, tetapi dia men menyembah selain Allah itu namanya tidak tahu diri. Ya. Tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu dikasihani, bukan Allahnya yang perlu dikasihani. Kenapa? Karena Allah nggak butuh. Ghaniyun Hamid, ya tidak butuh dengan semuanya. Kamu mau beriman ahlan wa sahlan kata Allah. Faman sya'a falyu'min, wa man sya'a Mau beriman, ahlan wa sahlan. Ya. Mau kafir pun fadol. Tapi ingat, yang kafir neraka tempatnya. Yang mukmin jannah. Silakan pilih. Ya. Baik. Qala ta'ala bal qala ta'ala man ihdada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha. Ya. Allah menyebutkan barang siapa yang telah mendapatkan petunjuk berarti dia itu menunjuki dirinya sendiri. Ya. Artinya manfaatnya petunjuk itu kembali kepada dirinya. Dan barang siapa yang sesat berarti dia nah menyesatkan tersesat ya di atas jalannya. Nah. Amallahu jalla wa ala fa huwa ghaniyyun hamid. Adapun Allah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Ya, tidak butuh dengan kesesatan orang yang sesat ya dan lain sebagainya wa min hadza qawlu subhanahu wa ta'ala dan daripada ini firman Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid iya sya'idhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid kata Allah Allah mengatakan wahai para manusia kalianlah yang butuh kepada Allah ya Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dialah Allah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah. Sementara orang-orang Yahudi mengatakan Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu yang kiri, Allah itu yang butuh kepada makhluknya. Sementara kami adalah orang-orang dunia yang kaya, yang cukup, tidak butuh dengan yang lain. Ya, ini pernyataan-pernyataan besar, tuduhan kepada Allah, tuduhan yang sangat berbahaya. Maka Allah menjawab kepada mereka, antumul fuqara ilallah. Kalian yang bodoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin Kalau Allah menghendaki Allah akan menyingkirkan kalian semua, melenyapkan kalian semua dan mendatangkan dengan makhluk yang baru. Ya. Nah, ini menunjukkan tidak butuh Allah Ta'ala dengan kalian. طيب قال الفائدة السادسة إن شكر العبد لنعمة الله عائد أثره ونفعه على العبد نفسه bahwa rasa syukurnya seorang hamba terhadap kenikmatan Allah itu kembalinya ada dampaknya itu kembalinya pengaruhnya itu kepada yakni dampak dan manfaatnya itu kembalinya kepada hamba itu sendiri waman yashkur fa innama yashkuru nafsi kata Allah ya Fal abdu idza syakara kana syukruhu aidan alaihi fid dunya wal akhirah. Maka seorang hamba apabila dia mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan, maka rasa syukurnya itu akan kembali kepadanya di dunia dan di akhirat. Fa fid dunya tabatan lin ni'mati wa dawaman laha wa jalban lin ni'amil ukhra. Sementara di dunia, kenikmatan rasa syukurnya itu kembali kepada dirinya ialah yaitu tetapnya kenikmatan itu ya dan berkesinambungannya serta mendatangkan untuk kenikmatan yang lain kama taqaddam sebagaimana yang telah terdahulu ya penjelasannya wa fil akhir ajran wa mathubatan wa husna aqibah sementara di akhirat pahala yang besar telah menantikan yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang bersyukur serta akibat yang baik ya di akhirat fal abdu idza syakara ada syukruhu alaihi wa antafa'ahu bihi ya maka seorang hamba itu apabila dia mensyukuri maka rasa syukurnya itu kembali kepadanya dan dia akan yang akan mendapatkan manfaat ya dengannya wa min dalika qaulullah ta'ala man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha Wa in al abdu wal iyad billah dan jika seorang hamba itu wal iyad billah kafiran ya artinya dia mengkufuri kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu Taala ada kufruhu wabalan alaihi wa hasratan wa nadamatan di dunia wal akhirah maka kekufurannya itu akan kembali menjadi malapetaka baginya akan menjadi penyesalan baginya di dunia dan di akhirat wahada maqamun ya dan ini adalah makom yang bagi alal abdi ayya yahyahu annahu wal muhtaj ila syukrillah dan ini merupakan makom yang seorang hamba wajib untuk memperhatikan ya artinya sadar harus sadar ya bahwa dirinya itu butuh kepada mensyukuri Allah ya kenapa karena syukurnya itu nanti rasa syukurnya kepada Allah itu kembali kepada dirinya ya karena Allah itu nggak butuh terhadap rasa syukurnya ya kamu syukur ya monggo, ya. Kamu tidak syukur ya monggo. Ya. Kalau kamu syukur rasa syukurmu itu kembali kepada dirimu, ya. Yaitu Allah akan tetapkan kenikmatan itu padamu. Allah akan uh, tambahkan kenikmatan itu untukmu, ya. Kalau kamu tidak syukur, ya kamu yang akan mendapatkan akibatnya hilangnya rasa syukur itu dari dirimu. Ya. Maka sepantasnya seorang hamba untuk memperhatikan harus sadar bahwa kita ini butuh untuk mensyukuri Allah ya wa ammallahu jalla wa ala fa innahu ghaniyun an syukrihi dan Allah taala itu tidak butuh dari rasa syukurnya ya baik qala al faidatu sabi'ah al imanu bi kamali al mutlaq min kulli wajhin Wabtiqaril ibadi ilaihi min kulli wajhin yaitu beriman dengan kemahasempurnaan sifat Allah Al-Ghani ya secara mutlak dari segala sisinya ya dari segala sisinya serta butuhnya seorang hamba kepada Allah dari semua sisinya pula ya butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala wa man kafara fa hamid Barang siapa yang kufur, sungguh Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Di sini nu'minu bi Allah ghaniyun. Maka di sini kita meyakini bahwa Allah itu maha kaya. Wal ghani ismun min asma'illahil husna. Dan al-ghani adalah salah satu nama dari nama Allah yang baik wa mutadamminun li wasfihi subhanahu wa ta'ala bil ghina dan terkandung atau nah yang mengandung pensifatan untuk diri Allah bahwa Allah itu al Eh, memiliki al-ghina, ya, kekayaan, ya, kecukupan. Wa huwa jalla wa ala ghaniyun 'an ibadihi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, artinya maha cukup, ya, tidak butuh dari para hambanya. Wa jami'i makhluqati min kulli wajhin dan juga dari seluruh makhluknya dari semua sisinya, ya. Wa ibaduhu wa jami'u makhluqatihi fuqara'un ilaihi min kulli wajhin. Sementara hambanya dan seluruh makhluknya itu butuh kepadanya dari semua sisinya pula. Wa nu'minu wa nahnu nu'min bi anna rabbana subhanahu wa ta'ala al-ghani mustawin ala arsihi ba'inun min khalqihi ya. Dan kita juga mengimani bahwa Rabb kita adalah Allah yang maha kaya, al-ghani, yang mustawin, yang beristiwa di atas arsnya, yang berada di atas makhluknya, kama akhbarahu wa bidzalika fi kitabih sebagaimana Allah telah mengabarkan tentang dirinya di dalam kitabnya Ar-Rahmanu 'alal arsistawa thumma stawal ars 'alal ars dalam ayat yang lainnya. Wa nu'minu fil waqti nafsihi anna subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil arsi wa amadunahu. Ya. Walaupun di sini Allah menyebutkan ya Ar-Rahmanu 'alal arsistawa ya bahwa Ar-Rahman bersemayam atau beristiwa di atas arsnya Ya. Dan juga kita beriman Artinya satu sisi kita mengimani bahwa Allah itu berada di atas arsnya. Ya. Kemudian kita juga beriman di waktu yang sama bahwa kita mengimani bahwa Allah pun juga tidak butuh dengan arsnya. Ya. Nah, ars itu adalah makhluk, ya, dan juga dari apa yang selainnya. Wa annal makhlukat kulluha ya al ars wa madunahu fakiratun ilallah dan bahwasanya makhluk-makhluk semuanya termasuk ars dan yang selainnya semuanya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya nah qala azza wa jalla Allah berfirman Inna Allah yumsikus samawati wal ard an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura ya kita lihat Surat Fatir ayat 41. Disebutkan dalam ayat ini Inna Allah yumsikus samawati wal ard andazula. Semuanya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Ya. <clears throat> Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Innahu kana haliman ghafura. Dan sesungguhnya jika keduanya akan lenyap, ya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Maka dinyatakan fahuwal mumsik lil arsh. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menahan arsh. Wal wal wal mumsik lil ard ya dan juga yang menahan ya langit-langit dan juga yang menahan bumi ya wal makhluqat kulluha qaimatun bi iqamatillah tabaraka taala semua makhluk ya itu tegak dengan penegakan dari Allah Subhanahu taala laha la ghina laha na'am ya yang Allah tidak butuh kepadanya ya sedikit pun, sekejap mata pun, ya Allah Taala itu nggak butuh kepada makhluknya justru makhluknya semuanya apakah itu arsh apakah itu langit apakah itu bumi semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap sekejap mata ya sekejap mata ya nah kalau dilepas oleh Allah maka kalau tidak ditahan oleh Allah maka semuanya akan sirna ya baik ini yang ke tujuh. Kemudian yang ke delapan. <clears throat> Al-faidatu tsaminah. Isbat kamalu hamdi subhanahu wa ta'ala wa anna lahul mahamid kullaha ala karimin na'maihi wa azimi asma'ihi wa sifatih yaitu penetapan tentang kemahasempurnaan pujian Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu memiliki segala macam pujian ya Ada semua mahamid ya pujian-pujian itu yakni milik Allah SWT ya. Nah, atas kemuliaan, kenikmatan dan besarnya nama-nama Allah dan sifatnya. Allah azza wa jalla wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Barang siapa yang mengkuburi Allah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Bertuji. Walhamidu ismun min asma'illah subhanahu wa ta'ala al-husna. Dan Al-Hamid itu merupakan salah satu daripada nama-nama Allah yang husna. <clears throat> Wadalun ala tubutil hamdilillahi azza wa jal. Dan menunjukkan atas tetapnya pujian itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna lahul hamdul mutlak al-kamil ala kulli halin wa fi kulli inin. Dan bahwasanya bagi Allah itu pujian yang bersifat mutlak. Yang sempurna di atas segala keadaan dan di atas segala waktu bahwa subhanahu wa ta'ala yuhmad ala asma'i wa sifatih dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang dipuji atas segala nama dan sifat-sifatnya wa yuhmadu ala ni'amihi wa alaihi wa afdalihi wa ata'ih dan juga dipuji atas segala kenikmatan, keutamaan dan pemberiannya. Fahuwal hamid. Maka dialah al-hamid. Ya jalla jalla wa ala. alladhi lahul hamdu kulluh yang memiliki segala macam pujian. Allah ta'ala lahul hamdu fil afil ula wal akhirah bahwa pujian yang pertama sampai yang paling akhir itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lahul hamdu awalan wa, wa akhiran. Yakni Allah itu memiliki pujian yang di pertama dan yang paling akhir ya. Walau syukur tabaraka wa ta'ala zahiran wa batinan dan juga bagi Allah rasa syukur. Ya. <clears throat> Baik secara lahir ataupun secara batin. Falhamdu kulluhu lillah wan ni'matu kulluha Maka segala pujian itu milik Allah dan kenikmatan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bil ibadi min ni'matin fahiya minallahi wa muwalliha. Maka kenikmatan apapun yang dimiliki oleh seorang hamba semuanya itu datangnya dari Allah dan Allah lah yang memilikinya ya yang bagi ayakunal hamdu kulluhu makhsusan bin bil mun'im wahdahu maka sepantasnya segala pujian itu dikhususkan kepada zat yang memberi nikmat. Walihada yaqulu al fi talbiyatihi ya fi talbiyatihim. Oleh karena itu, orang-orang yang bertalbiyah, yakni yang melaksanakan haji ataupun umrah, ya di dalam talbiyahnya mereka mengatakan innal hamda wan ni'mata <clears throat> laka wal mulk la syarika lak. Ya. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan laka ya milikmu wal mulk dan juga kekuasaan ya nah la syarikalak tidak, tidak ada tidak ada sekutu bagimu ya nah ini faedah yang ke kedelapan yang menerangkan tentang sifat Allah nama dan sifat Allah al-ghani wal hamid qala al-faidatu tasi'ah kemudian faedah yang ke kesembilan sekarang mulai menerangkan tentang hikmah. Ya, tadi banyak menerangkan tentang rasa eh, yang berkaitan dengan syukur. ala makanatul hikmah wa azimu naf'iha liman habbahu Allah tabaraka wa ta'ala biha. Wa manna Allah wa manna alaihi bitahsiliha. Ya. Wa hadha wadihun fi hadha siyaq al-mubarak من ثناء الله على لقمان ومدحه لأن الله عز وجل أتاه الحكمة وهذا يجعل العبد حريصا على معرفة الحكمة ما هي وحريصا على الاتصاف بها ومما قيل في المعنى الحكمة Faedah yang kesembilan ialah menerangkan tentang kedudukan hikmah ya, dan besarnya manfaatnya bagi orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya ya serta orang-orang yang telah diberi karunia untuk memperolehnya ya. dan ini jelas sekali di dalam susunan artinya ayat-ayat yang menerangkan pujian Allah kepada Luqman bahwasanya Allah telah mendatangkan kepadanya al-hikmah dan ini menjadikan seorang hamba hendaknya senantiasa memiliki semangat yang kuat untuk memahami hikmah ya apa itu hikmah dan juga semangat untuk tersifati dengannya ya jadi jangan dianggap enteng ya jangan dianggap enteng ya urusan ini ini besar jadi harus bersikap hikmah misalkan ya ada orang mengatakan kita harus hikmah Ya. Nah, kita harus bersikap hikmah. Ini jangan dianggap ini urusan kecil. Atau sebagaimana orang mengatakan pengertian hikmah itu bijaksana misalkan ya. Oh, berarti kita harus bijaksana, bijak sini. Ya. Ini sering plesetan-plesetan. Ya. Yang diungkapkan oleh salafi yang sok seakan-akan paling kuat manhatnya ya, ngawur ya hati-hati jangan sok kuat-kuatan manhaj tapi akeh ngawure ya penerapan-penerapan yang jauh daripada hikmah oh iya. jadi kita harus memiliki semangat untuk mengetahui apa itu hikmah dan juga harus memiliki semangat untuk tersifati dengan sikap hik hikmah. Ya. Dijelaskan di sini di antara apa yang disebutkan tentang makna hikmah yang pertama adalah ilmu nafi. Annaha al-ilmu nafi. Ya, ini juga di dalam tafsir juga banyak dijelaskan ya ada al hikmah adalah al aklu adalah al ya Al-Quran, Al-Fiqh. Kemudian ada yang mengatakan wad'ul umur fi mawdi'iha. Meletakkan perkara di tempatnya. Ya, sesuai pada tempatnya. Ya, kalau peci diletakkan di mana? Di kepala, ya. Jangan peci ditaruh di kaki. Itu berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Atau sandal dipakai jadi anting-anting. Ya. ya. Ini berarti kamu sudah perlu masuk ya ke psikiater untuk diperiksa. Ya, mungkin otaknya sudah miring itu. Wong sandal kok ditaruh kepala. Ya itu enggak hikmah namanya. Kalau berdasarkan makna penjelasan di sini waktu umur ya. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau peci ya di kepala. Ya. Pas. Itu hikmah. Wakila hiyal basira wal faham was sadat wa husnul ra'i. Ada yang mengatakan hikmah itu basira. Pemahaman, ketajaman berpikir dan pendapat yang baik. Ya, pendapat yang lurus. Begitu. Dan ada yang mengatakan lain daripada ini. Oh iya. <clears throat> Qala asyahid annal hikmah adalah makanatan azimah. Yang jelas di sini bahwa hikmah itu memiliki kedudukan yang besar. Wa bagi ala kulli 'abdin ay yajidda wa yajtahida fi nailiha wa tahsiliha bi badril wasail al mashru'ah tunalu biha ilaiha dan sepantasnya bagi setiap hamba untuk bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuannya untuk mendapatkan dan memperolehnya mencurahkan segala sarana-sarana yang disyariatkan dan jalan-jalan yang mengantarkan untuk mendapatkannya ya. nah ini faedah yang Kesembilan, bahwa hikmah itu memiliki kedudukan yang besar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala al-faidatul ashirah. Ahamiyatu uslu uslu bil wa'd. Ya, wa'd. Fi tarbiyah wa ta'lim. Sekarang masuk kepada metode, cara, pentingnya memakai cara atau metode wa'd. Ya, mau idoh sering kita dengar mau idoh ya. memberikan nasihat peringatan ini ada penjelasannya mau apa nasihat dan mau idoh nah, mau idoh ini sering kita menyatakan ya yes, nasihat tapi ada kandungan lebih maknanya ya ada kandungan lebih apa itu mau itu nah, nanti dijelaskan di sini ya kalau enam di dalam metode di dalam pengajaran dan pendidikan harus ada metode mau Hmm. Ya ada wa'ad, uslub mau ya. Kalau Allah Ta'ala wa id qala Luqmanu ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Nah, ini diambil dari ayat ini, ya. Adanya uslub hmm, al-wa'ad. Wa uslubul wa'ad lahu atharun balik fitar biatin nas wa nasah. nasha. Ya. Dan uslub atau metode mau itu itu memiliki akar yang sempurna, dampak yang baik ya, di dalam uh, pendidikan dan pengajaran manusia. Ya. Wal wa'du, kama qala ulama, ayyakun al ilmu alladhi yuwajjahu nas ilahi wa yursaduna ila fi'lihi makrunan bitarghib wa tarhib. Nah ini. Seba, sebagaimana ulama mengatakan tentang al-wa'adhu, ya, wa'adha ya'idhu mau'idhatan Dari kata wa'adha ya'idhu mau'idha Ya, masdarnya mau'idha Nah, sebagaimana ulama menyebutkan ialah ilmu yang disampaikan ya, yang manusia diarahkan kepadanya dan manusia diarahkan untuk melakukan dan mengerjakan ilmu tersebut itu hendaknya dibarengi dengan terhib wa terhib ya terhib wa terhib jadi ada muatan jadi nasihat nasihatnya itu ada muatan atau penyampaian ilmunya itu bermuatan terhib wa terhib ya yaitu fayuzkurul amra bil khairi ma'al muraghibat yaitu orang yang menyampaikan nasihat itu menyebutkan perkara tentang perintah perkara kebaikan itu dibarengi dengan muraghibat hal-hal yang membangkitkan semangat untuk orang itu bangkit menjalankan kebaikan tersebut ya wa yadhkurun nahya 'anil ketika dia menyebutkan larangan dari kejelekan jadi ketika menyebutkan perintah kebaikan dibarengi dengan muraghibat. Ya. Ketika menyebutkan larangan dari kejelekan-kejelekan dibarengi dengan muraghibat. Ya. Nah. yakni hal-hal yang berbau ancaman. Kalau dari berbau dorongan untuk membangkitkan semangat. Ya. Orang itu menjalankan Nah, maka dikatakan fal wa'du huwa amrun bil khairi wa nahyun 'anil syarri ma'a targhib wa tarhib. Maka wa'ad itu ialah perintah dengan kebaikan, perintah menjalankan kebaikan dan larangan dari kejelekan disertai dengan tarhib wa tarhib. Wa tarhibu yakunu bi dzikril fawaid wa istimarul athar allati yanalu al-'abdu idza fa'ala hadzal amr allati rughiba bihi. Maka tarhib itu ialah dengan menyebutkan faedah-faedah. Jadi ketika kalau kamu mengamalkan amalan ini, maka faedahnya demikian, ya buahnya demikian, ya dampaknya yang akan diterima demikian. Nah, itu disebutkan juga. Jadi jangan akibat sholat, ya tegakkan sholat, atau datanglah kamu ke masjid. Ya, ini kan kebaikan. Orang diperintahkan untuk datang ke masjid, tapi tidak disebutkan apa murogibnya itu? Yang bisa menda membangkitkan semangat orangnya untuk mau mendatangkan ke mendatangi masjid itu dan melaksanakan sholat di masjid itu apa? Tidak disebutkan. Nah, ini berarti bukan mau itu, ya anjuran sekedar anjuran. Nah, tapi kalau mau itu disebutkan bahwasannya perintah apa namanya uh, anjuran untuk mendatangi masjid itu yakni memiliki keutamaan-keutamaan di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang berwuduk di rumahnya dan menyempurnakan wuduknya kemudian tidaklah mengeluarkan dirinya dari rumahnya kecuali untuk sholat ke masjid tersebut maka satu langkahnya akan dihapus kejelekannya dan diangkat dengan derajat satu derajat ya itu dilakukan pergi dan pulang ya. disebutkan faedah-faedahnya ya nah ah, dan juga barang siapa yang menunggu ya setelah sholat selesai kemudian dia duduk di tempatnya dan tidak bergeser menunggu sholat yang lain fahuwa fis sholat maka dia tetap berada di dalam sholat kata Nabi faedahnya ya nah, itu disebutkan faedah faedahnya ya nah ini namanya al waad ketika menyebutkan perintah kebaikan ya disebutkan pula faedah faedahnya dampak dampaknya yang akan diperoleh apabila hamba itu melakukan perintah tersebut yang dia dianjurkan kepadanya Kemudian targhib. Harus bermuatan dengan targhib. Yakunu bi dzikril akhtar wal adrar allati tahsulu liman waqa'a fi manuhiya an. Ya. Yaitu dengan menyebutkan bahaya-bahaya dan mudarat-mudarat yang akan diperoleh bagi orang-orang yang terjerumus ke dalam larangan-larangan tersebut. Ya. Seperti bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah. Ya. Ancamannya ialah dia akan tersifati dengan sifat-sifat munafik. Ya. Nah. Dan merupakan ciri daripada munafik ialah tarkul jamaah. Atau kalau mau ke masjid mereka itu datangnya pun dengan cara bermalas-malasan kama qala ta'ala wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya. Sebutkan juga bahayanya ya akan memiliki sifat-sifat kemunafikan atau larangan-larangan yang lainnya disebutkan ancamannya ayat ataupun hadis misalkan bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam dia sebutkan dalilnya ya dan lain sebagainya al-muhim Ah, dibarengi dengan muatan ini ya nasihat dibarengi dengan muatan tarhib wa tarhib nah, ini pentingnya ya jadi kalau kita misalkan memberikan taklim dan pengajaran ya itu jangan monoton ya jangan monoton harus ada metode mau itu tadi ya misalkan kita belajar terus kitab ya nah ini harus diselingi ya diselingi dengan adanya mau itu seperti berbicara tentang meraka jahanam dan adab-adabnya yaitu biasanya di majelis-majelis masayah ya seperti yang dijumpai di Yaman kadang-kadang begitu ya kalau sudah lama belajar kitab maka satu orang disuruh bangkit berdiri menyampaikan mau itu ya tentang Allah kebesaran Allah kemudian tentang azab Allah Ta'ala kemudian tentang bicara tentang neraka jahanam itu ya saya masjid nangis kafe geru-geru ya nah, ini betul-betul terpengaruh dengan nasihat-nasihat tersebut nah, itu jadi selingan ya untuk refreshing jiwa ya jadi refreshingnya itu bukan ya e, pelesiran terus ya tapi dengan nasihat-nasihat yang mengingatkan kita kepada azab Allah dan lain sebagainya. Baik. Ini faedah yang keberapa? Ke-10. Sekarang faedah yang ke-11. Oh, nah, sebelumnya. Wa hakadha fa'ala Luqmanul Hakim, aitu dammana wasayahu targhiban nafi'an. Yushajji'ul mad'uwa 'ala al-qiyam bima du'iya ilaihim ala ahsani wajhin wa akmali halin wa zajiran yahjizul mad'u an mufarakati azam wartikabil khati'ah. Demikianlah yang dilakukan Luqmanul Hakim. Ya. Dia menggabungkan wasiatnya dengan dorongan. Ya, ini adanya tarhib yang bermanfaat. Memberi dorongan kepada orang yang diajak. Untuk menegakkan terhadap apa yang orang itu disuruh kepadanya. Ya. Di atas sisi yang paling baik. Dan kondisi yang paling sempurna. Demikian pula uh, tarhibnya. Ya yang mengingatkan orang yang diseru itu untuk meninggalkan perkara-perkara yang berbau dosa dan kesalahan. Qala al-faidatul hadiyatu ashar. Ahamiyatu husnut tawaddud wa azimu athari 'alal mutalaqqi wal muta'allim. Pentingnya sikap kasih sayang, baiknya sikap kasih sayang, ya. Tawaddud itu rasa sayang ya kasih sayang serta besarnya pengaruhnya kepada orang yang belajar ya al mutalaki wal muta'allim ya nah fa indama turidu an ta'idha insanan wa tansahahu yambaghi an tatawaddada ilaihi yaitu ketika kamu hendak memberikan nasihat dan mengingatkan seseorang, itu kamu harus memiliki rasa kasih sayang kepada orang tersebut. Ya. Artinya nasihatmu itu muatannya muatan kasih sayang kepada orang itu. Ya, bukan muatan kebencian. Ya. Nah, bi antadhkura min al-ibarat al-latifah wal kalam al-jamil Alladhi yaj'al kalamak yadkhul bahu, Yaitu kamu dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang lemah lembut. Ya. Dan kalimat-kalimat yang indah yang menjadikan pembicaraanmu itu bisa langsung tembus ke hatinya. Ya. Nah, hati-hati loh. Ya, kadang kala karena itu di tadi sok semangat ya biasanya orang yang baru ngaji seperti orang belajar pencak, pencak silat. Iya. Semua orang mau diajak berkelahi. Kesenggol itu langsung dia stand, ya. Begitu. Ada keliruan sedikit, eh, jeng. Orang langsung dibentak padahal sih dibentak itu orang tua. Salah kamu. Ayo pakaimu, angkat. Ya, dia antemi kamu nanti. Ya. Jadi harus kamu perhatikan. Ketika kamu mau menyampaikan, mau menasihati orang, kamu harus siapkan kalimat-kalimat yang bagus, ya. Dan juga ada perasaan sayang sama orang itu. Jangan wah, kamu salah, kamu jahanam kamu nanti kamu ya. merokok wangunanmu. Ya melayu orang. Melihat raimu tes belenek orangnya itu. Ya, seperti itu nanti. Tapi harus ada perasaan, ya kamu itu sayang sama dia. Dan sebutkan kalimat-kalimat yang baik. Ya, ungkapan-ungkapan yang indah. Ya kalau bahasa Jawa ini adik apa? Hah? Toto kromo, noto boso, kemarin, noto boto. Hah? Iya. Nah, noto boto ke balang-balangan nanti. Baik. Ya, sehingga menjadikan aja dengan ungkapan-ungkapan yang baik dan lemah lembut itu menjadikan pembicaraanmu masuk ke dalam hatinya. Wa yaj'alu qalbahu yanfatihu kalamik dan menjadikan hatinya itu siap untuk terbuka ya menerima pembicaraan. Ya. Kalau sudah tertutup, hata kamu ngomong sampai jebol cangkemmu tidak bakal ya mulutmu sampai jebol ya Gak bakal nerima dia. Kenapa? Karena kamu yang keluar dari mulutmu itu ucapan-ucapan yang kasar, ya, ngawur, ya, serampangan. Walaupun kadang niatnya baik, loh saya kan mau menasehati dia agar dia itu benar. Iya, tapi caramu pakai cara. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan untuk mendakwai orang itu pakai cara. Bukan asal-asalan, oh mentang-mentang kamu benar, kemudian kamu seenaknya bicara ke sana kemari, kamu umbar pembicaraan, kamu jatuhkan saudaramu di mimbar-mimbar dan lain sebagainya, bukan begitu caranya. Bicara. Kamu tahu Fir'aun, tahu? Kenal sama Fir'aun? Ya. Orang Islam harus kenal Fir'aun. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Ta'ala. Dan itu simbol kebejatan dan kekafiran, kesombongan. Ya contoh manusia yang congkak <clears throat> dijadikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia ini akibatnya orang yang sombong. Ya. Itu sudah begitu kufurnya, sudah begitu sombongnya. Nabi Allah Musa itu diperintah oleh Allah idhaba ila fir'auna. Ya, sama Harun dikatakan waqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkara au yakhsha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun dan ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Ya. Barangkali nanti dengan ucapanmu yang lemah lembut itu dia ingat, tersadarkan dan takut kepada Allah SWT. Disebutkan dalam tafsir tentang dakwanya Musa kepada Fir'aun ini. Ya Ketika Nabi Allah diperintah oleh Allah pergi, yakni Kalimur Rahman, Musa Kalimur Rahman pergi untuk menghadap dan mendakwai Fir'aun, itu bukan ujuk-ujuk ketemu langsung selesai urusan dah. Mendatangi kerajaannya, di pintu masuknya ada penjaga, pintunya besar, ya, hmm, menyampaikan kepada penjaganya bahwa anak Musa Rasulullah Tidak ada seorang pun dari penjaganya yang berani menyampaikan ucapan ini kepada Fir'aun. Kenapa? Urusan itu karena Fir'aun sudah menyatakan in apa? Anarabukumul a'la. Tidak ada ilah kecuali Fir'aun di situ. Jadi tidak berani menyampaikan balik Dan itu bukan sehari, dua hari, satu bulan, seminggu, satu bulan, tapi bertahun-tahun mondar mandir. Subhanallah. Ya. Bertahun-tahun undangannya. Disebutkan dalam apa, Bidayah wa Nihaya. Bukan disebutkan oleh Ibn Katsir. Ya, kalau salah dalam bidaya wa Nihaya. Ya seperti itu. Sampai akhirnya ada salah satu dari anggota keluarganya yang menyampaikan bahwa ada orang yang mengaku sebagai utusan Allah. Ya, marah Fir'aun itu pun disuruh menghadapi dengan cara yang yang baik oleh Allah Ya. Sudah jelas-jelas seperti itu. Demikian pula ketika orang-orang kafir yang membakar hidup-hidup orang-orang yang beriman. Ya, pernah dengar Ashabul Ukhdud dalam surat Al-Buruj. Bagaimana sikap Allah Subhanahu wa taala yang masih penuh pengharapan terhadap taubatnya orang-orang tersebut. Sudah jelas kafir, sudah jelas membunuh orang-orang beriman dengan cara dibakar hidup-hidup di dalam lubang. Ya. Nah, coba dibuka surat Al-Buruj. Ya. Bagaimana Allah? Metode uslubnya Allah Subhanahu wa taala yakni dakwah itu mengharapkan orang untuk hidayah ya mengajak bukan mengusir ya wis salah ya wis kalian kamu mlebu neraka ya bukan begitu nah, bukan kemudian senang kalau ada orang keliru ya wis ini sudah mulai keliru Ayo terus dikeliru. No. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara empat empat terus. Ya. Seperti itu. Bukan begitu caranya. Ya, itu bukan dakwah namanya. Ya. Dakwah itu sebagaimana disebutkan ilmu imma ilmu yud'a ilaih wal amal yursad ilaih. Ialah ilmu yang diserukan kepadanya atau amalan yang manusia itu diarahkan kepadanya. Nah, Coba kamu lihat. Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj. Kata Allah, innal innal apa innal ladzina fatanul mu'minin. Ya. Allah sebutkan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah, menguji orang-orang beriman dan laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. jadi diuji apa? Dibuatkan parit, kemudian dinyalakan api dan dilempar satu persatu. Kalau tidak mau kembali kepada keimanannya, diceburkan dalam keadaan hidup-hidup. Ya. Badanul mukminin wal mukminat. Allah masih memberikan peluang malam tubuh. Kemudian kalau masih mau belum belum mau bertobat, ya, walahum adzabun jahannam walahum adzabul Jadi masih diharapkan taubatnya. Ya, bisa nanti dibaca penjelasannya lebih dalam dalam tafsir juz amma Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Jadi seperti itu. Ya. Kita kembali. Wa yaj'al qalbahu yanfatihu li kalamik dan menjadikan hatinya terbuka untuk bicaramu. Walahib anna Luqman wa huwa ya'idhu ibna, ibnahu jaa bi kalamin jamilin wa uslubin mu'azzirin. Dan perhatikan bahwasanya Luqman ketika menasehati anaknya itu dia datang dengan ucapan kalimat yang indah ya dan uslub susunan kalimat yang memberi pengaruh. Ya. Yaitu wa kalimatin tadkhulu ilal qalb. Dan kalimat-kalimat yang masuk ke dalam hatinya. Wandur lutfahu fi hadithihi ma'a ibnihi biwal biwal wadin, Fatajidu ibaratan ya bunayya. ya. Dan perhatikan kelemah lembutannya di dalam pembicaraannya kepada anaknya. Ya. Ketiga biwa'd biwa'din bahwa ya'iduhu. Ya dia memberikan mau mau'idah kepada anaknya. Ketika memberikan mau mau'idah kepada anaknya. Kamu dapati Luqmanul Hakim menggunakan ungkapan kalimat ya bunayya. Ya. Yakni tatakarrara fi terulang-ulang itu dalam beberapa ayat. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun Ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ya bunayya dan seterusnya. Ya. Diulang-ulang. Lianna hadhihi al-kalimah waq'an kabiran fi qalbil ibn. Karena ucapan kalimat ini memiliki pengaruh yang besar di dalam jiwa seorang anak. Ya, memiliki tempat yang besar. Ya bunai. Ya. Ini ungkapan kasih sayang, ya bunai Ya. Walaha tak fi nafsi dan memiliki dampak, pengaruh terhadap jiwanya. Wa aunan lahu ala husnul isra wa tamamil istifadah. Dan sebagai penolong baginya untuk atau kepada yaitu membaiknya baiknya isra konsentrasi di dalam pendengaran ya, serta sempurna sempurnanya pengambilan faedah ya ma'adami atadil kalam dengan besarnya pengaruh pembicaraan tersebut ingka namashuban bihusni tawadud jika pembicaraan itu disertai atau dimuati dengan yaitu sikap baiknya sikap kasih sayang ya wa amma idza kana al wa'dhu ba'idan 'anil tawaddud Adapun jika mau idohnya itu jauh dari rasa kasih sayang, ya muatannya itu bukan muatan kasih sayang. Mithlu lau qala qail, ya seperti kalau seandainya orang mengatakan wahwa na'am. Ya. Wahwa yansahu au yanha. yakni dalam kondisi dia mau menasehati atau mau mencegah seperti dia mengatakan ya walad. Ya, ya walad Begitu. Ya sama-sama artinya anak. Ya bunai anak, ya walat anak. Tapi muatan tekanannya beda. Ya walat Ya. Sambil mencicil makan. Ya. Begitu. Kalau ya bunai ya sambil senyum begitu. Ya. Artinya ada muatannya beda. Nah, au kama yuzkar an ba'dihim indama yukhatib ibnahu aw yanha Anam عن di شيء yunadi bi asma'i ba'dil hayawanat ini yang salah kaprah ini ngawur ya. sebagaimana disebutkan dari sebagian orang ketika dia mengajak bicara anaknya atau melarang anaknya dari sesuatu per perbuatan dia manggilnya dengan nama-nama binatang ya jadi anak E dipanggil dengan nama-nama binatang. Eh, anjing. Ya anjing, ya kalb. Begitu. Ya ya kir, Ya, nah. Bahasa Arabnya anjing itu kalb, ya kalb. Ta'al ya kalb. Atau ya ya kir, kir itu ketek. Ya. Nah, ini berbahaya sekali. Dan tidak dibenarkan yang demikian ini. Ya. Maka orang-orang yang menggunakan metode seperti ini, ya dengan cara-cara yang tidak ada muatan kasih sayang, tidak ada adab dan lain sebagainya, bahkan yakni ngawur seperti itu, ya. Fakaifa yanfatihu uh, qalbul mansub bimithli hadzal uslub ya alladhi yuzham ya fi eh, al-inghilaq wa talabbud Maka bagaimana hati orang yang dinasehati itu akan terbuka ya. Yakni dengan metode cara-cara yang semisal ini ya. Yang jelas tidak diragukan lagi orang-orang yang menggunakan cara-cara yang tidak benar ini hati orang yang dinasehati pasti akan tertutup ya sudah menolak ya pikirannya pun juga sudah tidak mau mikir terhadap nasihat-nasihat yang diberikan ya. nah fasyattan baina hadhihi tariqah wa baina ayastakhdhim al-wa'id uslub at-tawaddud maka jelas terjadi perbedaan ya antara dua metode ini yaitu dengan orang yang menggunakan Eh, cara-cara yang bermuatan dengan kasih sayang. Kakauli Luqman li ibnihi ya bunayya. Seperti ucapan Luqman terhadap anaknya ya bunayya. Yakni bihananin, ya bihananin wa abwatin wa idbin wa rafatin. Artinya dengan hanan, dengan kelemahan kasih sayang dan dengan kelemahan hutan dan dengan sikap kebapaan ya atau kalau perempuan dengan sikap keibuan ya yakni uh, melindungi mengayomi begitu ya nah maka fayanta fayan fatihul qalb maka jelas hatinya akan terbuka ya walahid aidan husnul tawaddud fi hadis Mu'ad bin Jabal dan juga perhatikan baiknya sikap kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Mu'ad bin Jabal ya radhiyallahu an anna nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi yawman thumma qala ya Mu'ad inni uhibbu ya inni la uhibbu perhatikan di sini ya disebutkan oleh Mu'ad bin Jabal bahwa Rasulullah SAW pada suatu hari memegang tangan memegang tangan Mu'ad ya seraya berkata ya Mu'ad Inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Ya. Nah, ini perhatikan. Bagaimana Rasulullah SAW mengucapkan hal-hal yang demikian. Yang menjadikan hati manusia itu berbunga-bunga. Yang menjadikan ya hatinya itu terbuka. Ya, yang menjadikan hatinya itu akan memberikan perhatian kepada orang yang mengatakan bahwa orang ini yuhibbuni wala budda an ya begitu faqala lahu muad maka berkata muad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa ana uhibbuk Mu'ad mengatakan ibuku dan ayahku sebagai tebusannya wahai Rasulullah dan aku juga mencintaimu. Ya, coba perhatikan. Kalau orang sudah saling mencintai, ya, itu biasanya ngeman. Ya, ketika saudaranya itu salah, bukan malah ditendang, dijejet, dirumus no pisan wis, jerongkok no pisan Ya, tapi kalau sudah saling mencintai, wah, jangan sampai kamu salah, kembali kamu ke, ke kepada kebenaran, kepada al-haq. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa berhusnudzon, untuk senantiasa memberikan perhatian, ya, untuk senantiasa bagaimana memberikan sesuatu kepadanya, ya, seperti itu. Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Maka Rasulullah SAW setelah itu ya, menyatakan, ya, Usi kaya Mu'ad. Aku mewasiatkan kepadamu wahai Mu'ad. La tada'anna fi duburi kulli salatin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad agar engkau benar-benar jangan sampai meninggalkan di setiap akhir setiap salat untuk mengatakan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah ibadatik. Ya Allah, ya a'inni ala zik ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk senantiasa mengingat dirimu, mensyukuri dirimu dan untuk senantiasa beribadah kepadamu dengan baik. Ya. Nah, maka dikomentari di sini fabada'a bitawaddudi wa talattuf yakni Rasulullah SAW ketika hendak menyampaikan wasiatnya ini dengan penuh muatan kasih sayang dan penuh dengan kelembutan dia pegang tangan sahabatnya dan dia katakan ya dipanggil namanya ya Muad ya dan dikatakan inilah la uhibbuk. Ya, bukan ini uhibbuk, tapi dengan dua harfu taukid. Ya, inna dan lam taukid. Yakni sungguh aku benar-benar mencintai dirimu. Ya. Nah, fabada bit tawaddud wa talattuf hatta yuk nam bila alal alal faida sehingga dia siap untuk menghadapkan dirinya untuk mendapatkan faedah. Wadan fa wadan tanfatihu asarirul qalb dan siap hatinya yakni uh, lubuk hatinya yang paling dalam itu siap terbuka untuk menerima ya. Na'am wa yatahayya litasil untuk menerima ya uh, apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu فهذه لابد منها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس الخير maka ini merupakan keharusan daripada ketika kita berdakwah mengajak manusia kepada Allah dan mengajari manusia dengan kebaikan maka sekarang kita tanya sudahkah kita sesama kita untuk saling mencintai karena Allah ya sudahkah kita pernah mengatakan kepada saudara kita Ya fulan, ini uhibbuka fillah. Ya. Karena ini juga perlu untuk direalisasikan. Ya. Sebab pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya. Kemudian ada seorang lewat di depan mereka. Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ini uhibbu." Ya. Ya Rasulullah, aku mencintai orang ini. Maka Rasulullah mengatakan, "Alam tahu." Apakah kamu sudah menyatakannya kepadanya? Belum. Pergilah, nyatakan kepadanya. Ya fulan, inni uhibbuk. Kenapa? Ini fondasi persaudaraan. Ya. Fondasi persaudaraan. Kalau persaudaraan itu tidak ada mahabbah, kholas, hancur persaudaraan dan itu kenyataan yang ada. Ya, kenyataan yang ada. Kenapa kok ahlu sunnah wal jamaah itu begitu cepat bercerai-berai di mana-mana? Ya, jangan dianggap, oh Masya Allah lu Sunnah kalau ngaji grup yuk, ya, ribuan orang sing teka ya, ngaji sana ngaji sini ya, Masya Allah huh. itu jasadnya saja yang bersatu tapi hatinya centang berenang hatinya hati serigala siap menerkam antara satu dengan yang lainnya siap menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya wal tidak. Ini kenyataan, tidak bisa ditutup-tutupi. Ya. Maka kalau kita menjadi hal-hal yang seperti itu, komponen-komponen itu, ya sudah ini jadinya. Caranya bagaimana merubah diri kita? Kita kita latih dulu diri kita. Kita latih untuk sayang kepada saudara kita, kalau melihat kesalahan orang itu jangan wah seakan-akan kesalahannya itu segede gunung. Seakan-akan kamu yang paling suci sudah, tidak pernah salah, ya. Seakan-akan kamu paling lurus manhatnya. Seakan-akan kamu sudah paling ahli ilmu, ya. Paling dalam pemahamanmu, seakan-akan begitu jangan. Ya. Kecilkan dirimu, kamu itu bodoh, saya ini bodoh. Saya ini doif. Kecilkan dirimu. Jangan kamu besarkan dirimu. Nanti kamu tahu kedudukan orang lain. Ya. Kamu akan tahu kapasitas orang lain. Tapi kalau kamu sudah merasa Hah, paling gede, merasa paling gede imannya, paling tebel imannya, merasa paling salafi, merasa paling kuat manhatnya, merasa paling bersih, ya sudah orang lain bakal ketok kotor kabeh. Ya, orang lain bakal kelihatan salah semuanya di mata kamu. Kenapa? Wong kamu paling semuanya kok. Ya, Nah ini fondasi-fondasi yang ada ini harus dirubah. Ya, fondasi persaudaraan. Ya, sering di mana-mana pengajian, nikmatnya ukhuwah. Ya, pentingnya bersatu padu. Tapi di sana sini menjaga luong. Di sana sini menjatuhkan saudaranya. Hah? Ketika sudah dianggap tidak cocok, ya tidak sesuai dengan apa yang dia maukan daripada keinginan-keinginannya maka dicarilah dan ditelusurilah kesalahan-kesalahan pribadinya untuk dijatuhkan kemudian diseret kepada manhaj ini kelakuan nih ya. nah tidak begini agama ini dibangun oleh Rasulullah SAW tidak begini dibangun di atas tawadud Dibangun di atas talatuf. Iya, keras dan tegas ada tempatnya. Iya, keras dan tegas dengan pemahaman yang benar, dengan ilmu yang benar. Ya, bukan ngawur-ngawuran, bukan asal-asalan. Ya. Maka untuk merubah semua ini ya kita mulai dari diri kita. Kita harus cinta kepada saudara kita, ya. Kita sayang kepada saudara kita. Kita nyatakan ya fulan, ini la uhibbuka fillah. Jangan karena tendensi. Tendensi itu sementara. Jangan karena dia kaya kamu nyatakan cinta kepadanya. Jangan karena dia orang besar kamu nyatakan cinta kepadanya. Sementara itu sifatnya. Tapi kalau karena Allah ya ila yaumil kiamah, ya. Tetapi kalau karena selain Allah di hari kiamat nanti akan bermusuh-musuhan kata Allah. Al akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Coba Orang-orang yang saling mengasihi, menyayangi karena dunia dan karena selain Allah di hari kiamat nanti akan saling bermusuhan mereka kecuali orang-orang yang bertakwa kata Allah.